السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian insyaallah taala kita akan melanjutkan bab minasyirki babun minasyirki ayastagitha bi aw yad'a ghairahu bab termasuk kesyirikan beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selainnya bab termasuk kesyirikan beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selainnya ini adalah sebuah bab yang membahas tentang salah satu bentuk kesyirikan yaitu orang yang berdoa atau beristighathah kepada selain Allah Azza wa Jalla karena doa itu adalah ibadah yang sangat agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ad-du'a'u huwal ibadah doa itu adalah ibadah maka siapa yang berdoa kepada selain Allah berarti dia telah menyembah selain Allah Azza wa Jalla tersebut dan tidak ada pengaruhnya dia berniat untuk beribadah kepada selain Allah atau tidak dia menyadari atau tidak ketika dia berdoa kepada selain Allah walaupun dia tidak meniatkan untuk beribadah kepada selain Allah maka itu sudah dihukumi sebagai peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia beralasan hanya demi mendapatkan syafaat. Hanya demi mendapatkan syafaat. Sehingga dia berdoa kepada para wali. Misalkan, maka jemaah sekalian, alasan seperti ini Persis seperti alasan orang-orang musyrik di masa jahiliyah dahulu. Mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Berhala-berhala itu atau yang mereka sembah selain Allah itu adalah para pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan mereka. Ya. Yeah sebagaimana mereka juga beralasan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa kata mereka kami tidaklah menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah itu kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya jadi subhanallah tujuan mereka benar-benar mulia Pertama untuk mendapatkan syafaat Yang kedua untuk Lebih dekat kepada Allah Agar lebih dekat kepada Allah Tetapi alasan-alasan itu Sama sekali tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla Kenapa? Karena pada hakikatnya ketika mereka berdoa kepada selain Allah Berarti mereka telah beribadah kepada selainnya Ya Jadi ini yang harus kita pahami, berdoa adalah ibadah yang sangat agung. Dan jemaah sekalian, berdoa itu juga bermakna memohon kepada Allah, meminta sesuatu kepada Allah. Dan Allah menyenangi orang yang berdoa kepadanya, orang yang memohon kepadanya. Beda dengan makhluk meminta kepada makhluk adalah hal yang tercela dan sekali kita minta mungkin orang yang kita mintai itu masih senang memberikan kita apa yang kita minta tapi kalau kita minta lagi dan minta lagi dia akan menjadi benci kepada kita kalau kita keseringan meminta-minta ya adapun kepada Allah azza wa jalla makin banyak kita meminta Allah makin menyenanginya karena itu ibadah karena itu ibadah bahkan Allah membenci orang yang tidak meminta kepadanya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man lam yas'alillah yaqdab alaih siapa yang tidak meminta kepada Allah maka Allah murka kepadanya jadi subhanallah Inilah kemurahan dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak kita meminta, maka Allah makin menyenanginya. Beda dengan meminta kepada makhluk. Iya. Jemaah sekalian, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas dua dalil. Kita masuk pada dalil yang ketiga. Penulis rahimahullahu taala menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala fabtagu indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah ilaihi turja'un maka harapkanlah atau carilah dari sisi Allah itu rezeki dan beribadahlah hanya kepadanya dan bersyukurlah hanya untuknya hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan Surat Al-Ankabut ayat ke-17 Inilah dalil yang ketiga di dalam bab yang menjelaskan tentang syiriknya orang yang berdoa kepada selain Allah. Sebuah ayat dalam surat Al-Ankabut ayat ke-17. Dan ayat ini awalnya berbunyi innalladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa sesungguhnya yang mereka sesungguhnya yang mer yang kalian sembah selain Allah sama sekali tidak mampu memberikan rezeki kepada kalian lalu Allah menyatakan fabtagu indallahi rizqa maka carilah rezeki itu dari sisi Allah wa'buduhu dan beribadahlah hanya kepadanya washkurulah bersyukurlah hanya untuknya ilaihi turja'un hanya kepadanya lah kalian dikembalikan jemaah sekalian pelajaran yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini Pelajaran yang pertama Kewajiban berdoa hanya kepada Allah yang satu saja Dan lebih khusus lagi Di dalam memohon rezeki Karena Allah menegaskan Selain Allah tidak bisa memberikan rezeki kepada kalian Dan Allah tegaskan Maka harapkanlah rezeki itu Carilah rezeki itu dari sisi Allah Azza wa Jalla. Maka ayat ini jelas hanya Allah yang bisa memberikan rezeki kepada kita. Selainnya tidak bisa memberikan rezeki kepada kita. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita berdoa hanya kepadanya dan memohon rezeki hanya darinya. Dan ayat ini juga menunjukkan orang yang mengharapkan rezeki dan memohonnya dari selain Allah adalah kebodohan. Sebab tidak ada yang bisa memberikan rezeki kepada kita kecuali Allah Azza wa Jalla. Ya. Yeah. Demikian pula jemaah sekalian, pelajaran yang bisa kita petik dari ayat ini adalah tidak sepatutnya kita mencari rezeki dengan cara yang haram karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan rezeki kepada kita maka hendaklah kita berusaha mencari rezeki dengan cara yang halal ya dan bahkan jemaah sekalian rezeki kita sudah Allah tetapkan sudah Allah tetapkan 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan Sudah ditulis oleh Allah Seberapa banyak rezeki yang akan kita dapatkan Kemudian ketika kita berumur Empat bulan di kandungan ibu kita juga ditulis lagi Seberapa banyak rezeki yang akan kita dapatkan Jadi sama saja Kita mau mencari dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram sama saja nggak ada bedanya rezekinya sudah segitu ya tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang ada orang misalkan korupsi dia mendapatkan satu miliar andai dia tidak korupsi pun tetap dia akan dapatkan segitu karena sudah Allah tetapkan segitu jadi rugi kita kalau kita mencari rezeki dengan cara yang haram. Ya. Maka ayat yang mulia ini mengingatkan kita, rezeki itu datangnya dari sisi Allah. Oleh karena itu, juga termasuk pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini adalah hendaklah kita bergantung hanya kepada Allah di dalam mendapatkan rezeki. Memang betul kita disuruh bekerja, kita disuruh berusaha, tetapi jemaah sekalian, janganlah kita bergantung kepada usaha kita. Pekerjaan kita, perusahaan kita, bos kita, keterampilan kita, kemampuan kita, jangan sedikit pun bergantung dengan itu semuanya. Tetapi bergantunglah hanya kepada Allah. Kenapa? Karena semua itu hanya sebab. Semua itu hanya sebab Allah tabaraka wa taala dialah yang menganugerahkan rezeki kepada kita. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik. Rizki itu dari Allah. Semua yang kita saksikan menghasilkan rezeki bagi kita, semua itu hanya sebab. Allah Jalla wa'ala, dialah yang menakdirkan, dialah yang memberikan rezeki kepada kita. Maka sudah sepatutnya kita berharap hanya kepadanya, dan kita bergantung hanya kepadanya di dalam mendapatkan rezeki. Iya. Kemudian jemaah sekalian, Allah tegaskan di dalam ayat ini wa'budu dan hendaklah kalian beribadah hanya kepadanya. Karena hanya dialah yang memberikan rezeki kepada kalian. Maka sudah sepatutnya hanya dialah yang kalian sembah Sungguh bodoh kalian apabila menyembah sesuatu yang sama sekali tidak bisa memberikan rezeki kepada kalian. Kemudian Allah perintahkan kepada kita untuk bersyukur. Dan bersyukur di sini ada perintah bersyukur di sini diiringi dengan kalimat atau kata lahu washkuru hendaklah kalian bersyukur lahu ini bermakna kesyukuran itu juga kita murnikan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita ikhlaskan hanya kepadanya maka ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita kewajiban mensyukuri berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan ulama menjelaskan syukur itu terdapat pada tiga hal atau bersyukur itu ada tiga rukun. Yang pertama pengakuan di dalam hati. Al-i'tiraf bil qalbi. Pengakuan di dalam hati bahwa nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Allah menegaskan, "Wa ma bikum min ni'matin Dan tidak ada satu nikmat pada diri kalian kecuali itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Rukun bersyukur yang pertama adalah pengakuan di dalam hati. Yang kedua, dengan lisan yaitu kita memuji Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kita sandarkan nikmat itu kepadanya kita sandarkan nikmat itu kepadanya tidak sedikit pun kita sandarkan nikmat itu kepada selain Allah seperti kita mengatakan alhamdulillah harta yang saya miliki ini adalah anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Jangan seperti Korun. Dia mengatakan hartaku ini karena ilmu yang aku miliki. Karena kepintarannya dalam mencari rezeki atau dalam ilmu bisnis, manajemen dan sebagainya. Jangan sekali-kali seperti itu jamaah sekalian. Katakan alhamdulillah ini dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga dengan anggota tubuh yaitu kita gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk taat kepadanya. Ini rukun bersyukur yang ketiga. Kita manfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk taat kepadanya, bukan untuk berbuat dosa kepadanya. Dan jemaah sekalian, setiap setiap kali kita melakukan perbuatan dosa, itu maknanya adalah kita menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk bermaksiat kepadanya. Kita gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk bermaksiat kepadanya. Apakah nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat waktu. Ya. Maka hakikat orang yang bersyukur adalah yang menggunakan nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk beribadah kepadanya. Inilah tiga rukun bersyukur pada hati, pada lisan dan pada anggota tubuh. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari ayat ini adalah penetapan hari kebangkitan dan pembalasan. Sebagaimana di akhir ayat Allah mengingatkan ilaihi turja'un hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan maksudnya kelak kita akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita kerjakan oleh karenanya jemaah sekalian ayat yang mulia ini juga mengingatkan kita bahwa hendaklah motivasi utama kita dalam setiap ibadah kita adalah untuk mengharapkan balasan dari Allah di hari kebangkitan. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Hendaklah motivasi kita dalam beramal adalah mendapatkan pembalasan dari Allah di hari kebangkitan. Janganlah kita jadikan tujuan utama kita untuk mendapatkan pembalasan Allah di dunia ini saja itu adalah niat yang rendah. Makanya ayat ini juga mengingatkan kita yang harus menjadi cita-cita tertinggi seorang muslim adalah kenikmatan di akhirat kelak. Dan jemaah sekalian, hadis ini juga atau ayat yang mulia ini mengingatkan kita apabila ada yang belum bisa kita raih dalam kehidupan dunia ini atau sesuatu yang hilang dari kita maka seorang mukmin itu dia tidak terlalu bersedih dia tidak akan terlalu gelisah karena dia tidak bisa menggapai cita-citanya atau karena ada yang hilang dari miliknya kenapa jemaah sekalian karena masih ada hari akhirat itulah yang menjadi cita-cita tertinggi seorang muslim dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman selepas kehidupan dunia berarti lepas dari penjara. Iya. Kemudian ayat yang mulia ini juga menunjukkan kepada kita bahwa antara bekerja dan mencari rezeki itu sama sekali tidak bertentangan dengan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan enggak boleh dipertentangkan. Tidak boleh dipertentangkan antara taat kepada Allah dan mencari rezeki. Iya. Artinya, kalau ada dalam pekerjaan kita sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah, jangan ragu untuk ditinggalkan dan jangan khawatir. Nanti saya cari kerja di mana lagi? nanti saya makan apa? Enggak usah khawatir. Allah yang memberikan rezeki. Pekerjaan kita hanya sebab. Allah yang memberikan rezeki. Iya. Yeah. Jemaah sekalian, kita masuk ayat yang berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waman man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu ila yaumil qiyamah." wahum an du'aihim ghafilun dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah yaitu kepada sesuatu yang sama sekali tidak bisa menjawab doanya atau mengabulkannya sampai hari kiamat dan mereka yang disembah tersebut lalai dari doa-doa mereka yaitu tidak memperhatikan wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daa dan apabila kelak manusia dibangkitkan maka mereka akan saling bermusuhan yaitu antara yang disembah dan yang menyembah wa kanu bi ibadatihim kafirin dan mereka yang disembah mengingkari peribadahan yang dilakukan kepada mereka surat al surat al-ahqaf ayat kelima dan keenam. Jemaah sekalian, di dalam ayat yang mulia ini Allah mengabarkan kepada kita bahwa orang yang berdoa kepada selain Allah adalah orang yang paling sesat dan orang yang paling bodoh. Iya. Dan doa di sini mencakup doa ibadah maupun doa al-masalah sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Doa itu terbagi dua, doa ibadah seperti sholat, puasa, zakat, semuanya itu doa. Semua ibadah kita. Maupun doa ulmasalah Allah, Doa berupa permohonan. Maka Allah menyatakan, orang yang berdoa kepada selainnya adalah orang yang paling sesat. Kenapa jamaah sekalian? Karena empat alasan. Pertama, Tidak ada yang bisa menjawab doanya, mengabulkan doanya kecuali Allah. Maka ketika dia berdoa kepada selain Allah yang sama sekali tidak bisa mengabulkan doanya, itu menunjukkan kebodohannya. Itu menunjukkan kesesatannya. Sampai hari kiamat pun, kata Allah, orang yang dia sembah selain Allah, makhluk yang dia minta selain Allah itu tidak bisa mengabulkan doanya. Ini yang pertama. Yang kedua, makhluk-makhluk tersebut lalai. Yaitu tidak bisa memperhatikan doa mereka. Apalagi jika makhluk itu adalah benda mati ataupun orang-orang yang dulunya hidup kemudian sudah wafat. Maka Siapa yang pernah mengabarkan kepada kita orang yang sudah wafat di kuburnya masih bisa mendengarkan pembicaraan kita di dunia? Gak ada jemaah sekalian, gak ada dalilnya. Kecuali dalam kondisi-kondisi khusus yang ada dalilnya. Contohnya ketika kita selesai menguburkan si mayit lalu kita pergi meninggalkan kuburannya dia masih bisa mendengarkan langkah-langkah kaki kita meninggalkan kuburannya itu ada dalilnya tapi nggak ada dalilnya kita datang ke sana kemudian berbicara kepadanya atau memohon kepadanya dia bisa mendengarkan tidak ada dalilnya jemaah sekalian ya orang yang masih hidup saja dia berada di sebelah ruangan kadang-kadang kita sudah teriak-teriak dia nggak dengar apalagi sudah di alam lain Allah mengatakan wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun dan di hadapan mereka ada barzakh ada pembatas sampai hari kebangkitan iya maka sungguh bodoh kita kalau berdoa kepada mereka dan meninggalkan Allah As-Sami'ul Basir yang maha mendengar lagi maha melihat ya lalu kita berdoa kepada yang tidak mendengarkan kita kemudian yang ketiga Allah menyatakan kelak di hari kiamat orang-orang yang diibadahi itu yang dimintai itu akan memusuhi yang beribadah kepada mereka. Terutama para wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau betul-betul dia seorang wali Allah, dia tidak ridho dipersekutukan dengan Allah. Ya, karena ada juga yang dianggap wali tapi sebenarnya bukan wali. Kalau dia betul-betul wali Allah, jemaah sekalian, dia tidak ridho kita datang di kuburannya kemudian minta kepadanya. Dia tidak ridho. Di hari kiamat dia akan memusuhi orang-orang yang berdoa kepadanya. Jadi bukan dapat syafaat, malah dimusuhi. Karena mereka melakukan dosa yang sangat besar. Kemudian yang keempat, Allah menyatakan mereka akan mengingkari peribadahan yang dilakukan kepadanya. Mereka enggak setuju. Mereka akan nyatakan kalian salah. Mereka ingkari. Ya. Termasuk Nabi Isa alaihissalam Beliau mengingkari peribadahan yang dilakukan oleh umat Nasrani kepadanya. Ya, bahkan Allah tanyakan khusus kepada beliau, "A anta qulta lin hiduni wa ummiya ilahaini min dunillah?" Wahai Isa, apakah betul engkau yang mengatakan kepada mereka, "Jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua dua orang sesembahan selain Allah?" Maka Nabi Isa mengingkari perbuatan mereka. Beliau berkata, "Subhana Subhana kama yakunu li an aku ma laysa li bihaq." Maha suci Engkau. Tidaklah patut bagiku untuk mengatakan sesuatu yang bukan hakku. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau benar aku mengatakannya, tentu engkau sudah tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu Makultulahum, tulahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum tidaklah aku mengatakan kepada mereka kecuali seperti yang kau perintahkan kepadaku sembahlah Allah Robku dan Rob kalian Nabi SAW mengingkari ya berapa miliar umat Nasrani sekarang luar biasa banyak sekali yang beliau ingkari kekafiran yang mereka lakukan demikian pula seluruh para nabi, para malaikat dan wali-wali Allah akan mengingkari orang-orang yang dulu di dunia berdoa kepada mereka. Iya. Jemaah sekalian, kita akan masuk ayat yang terakhir di dalam bab ini. Setelah itu masih ada satu hadis lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman Amma yujibul muttara idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa khulafa al-ard a ilahum Allah, qalilan ma tadhakkarun Allah Subhanahu wa taala berfirman amma yujibul muttara idza da'ahu wa yakshifus su'a dan Eh, siapakah yang bisa menjawab doanya orang yang kesusahan tatkala dia berdoa kepadanya dan menghilangkan keburukan tersebut wa yaj'alukum al ard dan menjadikan kalian khalifah-khalifah di muka bumi a ma'allah apakah ada sesembahan lain bersama dengan Allah qalilan ma tadhakkarun sedikit sekali kalian mengingatnya surat an namal ayat ke-62 jemaah sekalian pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini adalah batilnya orang yang beristighathah kepada selain Allah istighathah sebagaimana telah kita terangkan maknanya adalah berdoa kepada Allah di dalam kondisi genting. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita salahnya dan bodohnya orang yang beristighatha kepada selain Allah dalam perkara yang tidak mampu dikabulkan kecuali hanya oleh Allah. Karena Allah menyatakan siapa yang bisa menjawab doanya, mengabulkan doanya orang yang kesusahan tatkala dia berdoa kepadanya dan menghilangkan keburukan tersebut hanya Allah kalau begitu sangat bodoh orang yang berdoa kepada selain Allah dan dia lebih bodoh daripada orang-orang jahiliyah dahulu orang-orang musyrik jahiliyah dahulu kenapa mereka disebut jahiliyah? karena bodoh dari kata jahal jahal artinya bodoh orang-orang musyrik dahulu disebut jahiliyah karena saking bodohnya mereka Saking bodohnya mereka. Tapi jemaah sekalian, bodoh yang dimaksud di sini bukan bukan artinya mereka tolol dalam ber, otaknya tidak cerdas, bukan jemaah sekalian. Tetapi perbuatan-perbuatan mereka seperti perbuatan orang-orang bodoh, walaupun otaknya pintar sebenarnya. Ya. Namun jemaah sekalian, mereka disebut musyrikin jahiliyah ternyata bukan bermakna mereka selalu kafir kepada Allah. Ada kondisi-kondisi di mana mereka betul-betul beriman. Di antaranya dalam kondisi susah. Ya. Allah menyatakan wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishin lahuddin. Dan apabila mereka naik kapal, mereka akan berdoa kepada Allah dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun namun ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan mereka kembali mempersekutukan Allah secara tiba-tiba ini orang musyrik jahiliyah dahulu dalam kondisi susah mereka tersadar saat ini nggak akan ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah bandingkan jamaah sekalian dengan sebagian orang yang mengaku muslim hari ini dalam kondisi lapang dan dalam kondisi susah sekalipun dia masih datang mencari kuburan-kuburan keramat tempat-tempat keramat berdoa kepada penunggu yang ada di situ atau penghuninya bukan kepada Allah Azza wa Jalla makanya Allah nyatakan dengan tegas tidak ada yang bisa mengabulkan doanya orang yang kesusahan kecuali Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang bisa menghilangkan keburukan kecuali Allah. Iya. Oleh karena jemaah sekalian, juga termasuk pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini bahwa kondisi seseorang semakin sulit maka peluang doanya dikabulkan semakin besar. Sebagaimana Allah juga berfirman, inna ma'al usri yusra inna ma'al usri wa inna ma'al usri yusra bersama kesulitan itu ada kemudahan dan bersama kesulitan itu ada kemudahan ya ayat ini bermakna sebagaimana dijelaskan para ulama salaf dinukil dari Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah disebutkan oleh Imam Ibn Kathir ayat ini maknanya satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Ya. Satu kesulitan tidak akan mengalahkan dua kemudahan. Artinya, setiap hamba tertimpa kesulitan, satu kesulitannya akan datang dua kemudahan. Ya. Maka hendaklah dia berharap hanya kepada Allah, berdoa hanya kepadanya, bergantung hanya kepadanya. Jadi makin sulit kondisi seseorang, makin besar peluang dia mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amma yujibul muttara idza da'ahu. Siapakah yang bisa mengabulkan doa orang yang kesulitan tatkala dia berdoa kepadanya wa yakshifu su'a dan menghilangkan keburukan tersebut. Ini pertanyaan tapi bukan minta jawaban. Namun mengingkari orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Adapun jemaah sekalian yang dimaksud dengan Allah menjadikan kalian khalifah-khalifah di muka bumi maknanya adalah Allah yang menjadikan kalian berketurunan dari generasi kepada generasi berikutnya. Khalifah itu kan artinya pengganti. Maka Allah dialah yang menjadikan kita berketurunan menjadi khalifah, menjadi pengganti generasi sebelumnya. Makanya para pemimpin mengapa disebut khalifah? Karena ketika Abu Bakar memimpin beliau adalah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau disebut khalifah. Karena beliau adalah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalifatu Rasulillah sallallahu Kemudian diganti oleh Umar. Maka um, para sahabat memanggil Umar khalifatu khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pengganti penggantinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya penggantinya Abu Bakar. Jadi makin panjang. Akhirnya para sahabat mengusulkan panggil saja Amirul Mukminin. Jadi yang pertama dipanggil Amirul Mukminin adalah Umar. Ya. Jadi itu awal penamaan khalifah bagi pemimpin karena dia menggantikan pemimpin yang sebelumnya. Ya. Jemaah sekalian, dalam ayat ini juga ada pelajaran yang sangat penting. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita untuk mentauhidkannya di dalam uluhiyah di dalam peribadahan dengan apa Allah ingatkan kita dengan sifat rububiyah. Apa sifat rububiyah Allah di sini? Disebutkan di sini tiga hal. Pertama, dialah yang maha mampu mengabulkan doanya orang yang kesusahan. Yang kedua, dialah yang maha mampu menghilangkan kesusahan tersebut. Dan yang ketiga, dialah yang menjadikan kalian khalifah-khalifah di muka bumi. Allah ingatkan hal itu. Kemudian Allah katakan, "Ailahumma Allah." Kalau begitu, adakah sesembahan lain bersama dengan Allah? Tentu tidak ada. Karena hanya Dia yang memiliki sifat-sifat rububiyah tersebut sehingga hanya Dia yang patut disembah. Oleh karenanya jemaah sekalian, Pelajaran lain juga yang bisa kita petik dari ayat ini adalah di dalam ayat ini terkandung metode dakwah kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrik. Iya. Metode untuk menyadarkan mereka, terutama orang yang sudah tahu yang bisa mengabulkan doanya hanya Allah, yang bisa menghilangkan kesusahan hanya Allah, maka sudah sepatutnya dia menyembahannya kepada Allah yang satu saja. Ya. Kemudian jemaah sekalian, dalam ayat ini juga ada pelajaran penting Allah ingatkan kepada kita sifat orang-orang musyrik itu sedikit mengingat kebesaran Allah sedikit mengingat keagungan Allah qalilan ma tadhakkarun sedikit kalian mengingat yaitu mengingat keagungan dan kebesaran Allah jemaah sekalian kita masuk dalil yang terakhir di dalam bab ini yaitu sebuah hadis penulis rahimahullah taala berkata warawat Tobrani bi isnadihi dan diriwayatkan oleh Imam At-Tobrani dengan sanatnya annahu kana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dhil mu'minin bahwasannya dahulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang munafik yang suka menyakiti kaum mukminin faqala ba'duhum maka berkatalah sebagian sahabat qumu bina nastagitsu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min hadzal munafiq ayolah kita semuanya beristighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari orang munafik ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la yustaghatsu bi." Sesungguhnya tidak boleh beristighatsah kepadaku wa innama yustaghatsu billah dan hanyalah istighatsah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, di dalam hadis ini diceritakan bahwa dahulu ada seorang munafik yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul yang dimaksudkan di dalam hadis ini dan hadis ini diriwayatkan dari sahabat Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu Munafik yang dimaksud adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia pura-pura masuk Islam, dalam hatinya menyembunyikan kekafiran. Dan dia selalu menyakiti kaum mukminin. Dan dialah yang menuduh Aisyah telah berselingkuh, naudzubillah. Dan Allah turunkan ayat membersihkan nama baik Aisyah. Iya. Yeah. Ini eh, luar biasa. Luar biasa mudaratnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia juga yang membuat 300 kurang lebih 300 orang membelot dari perang Uhud. Ini sudah keluar mau pergi ke perang Uhud, tiba-tiba kurang lebih 300 orang membelot. Siapa penyebabnya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Ini namanya Masya Allah bagus sekali Abdullah Abdullah bin Ubay bin Salul Jadi luar biasa Kemudaratan yang dia timpakan kepada kaum muslimin Sampai-sampai dalam hadis ini dikatakan Munafikun yu'zil mu'minin Seorang munafik yang suka menyakiti kaum mukminin. Besar sekali bahayanya Dan lebih berbahaya daripada orang-orang kafir Orang kafir asli jelas kelihatan ini musuh. Tapi orang-orang munafik nggak jelas, nggak kelihatan sebagai musuh, kelihatan sebagai kawan. Dia merusak dari dalam, menggunting di dalam lipatan. Ini sifatnya orang-orang munafik. Makanya jemaah sekalian, kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, Allah menjelaskan tentang orang munafik itu lebih rinci, lebih banyak dibandingkan tentang orang-orang kafir ya. Contoh di awal-awal surat Al-Baqarah pertama penjelasan tentang orang-orang beriman, kemudian penjelasan tentang orang kafir, kemudian penjelasan tentang orang-orang munafik lebih banyak. Lebih banyak ayat yang menjelaskan tentang orang-orang munafik. Kenapa? Karena bahaya mereka terhadap Islam jauh lebih banyak. Iya. Dan jemaah sekalian, Pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini adalah suka menyakiti orang beriman adalah sifatnya orang-orang munafik. Maka hendaklah kita hati-hati jangan sampai di dalam diri kita ada sifat orang-orang munafik yaitu suka menyakiti orang-orang yang beriman. Ya. Suka menyakiti orang-orang yang beriman artinya suka berbuat zolim. Menyakiti di sini maknanya suka berbuat zolim kepada orang-orang yang beriman baik berbuat zolim dengan lisan mereka ucapan mereka maupun dengan tindakan mereka itu maknanya ya kenapa kita perlu tekankan itu maknanya karena ada orang yang kita berbuat baik kepadanya tapi dia merasa tersakiti ya bukan itu maknanya contohnya apa ada orang melakukan kemungkaran, kita ingatkan itu salah, dia sakit hati. Bukan seperti itu artinya. Justru itu kewajiban kita. Terserah. Dia mau sakit hati, mau terima dengan baik, terserah. Yang penting kita berusaha menyampaikan dengan cara yang paling baik. Dengan hikmah. Ya. Jadi menyakiti di sini maknanya berbuat zolim. Ya. Bukan kita berbuat baik, kemudian dia merasa tersakiti. Ya atau dia sudah sulit dinasihati. Kemudian kita ingatkan kaum muslimin, hati-hatilah jangan terpengaruh dengan perbuatannya yang jelek. Dia juga sakit hati. Maka sakit hati seperti ini bukan pada tempatnya. Justru harusnya orang yang dinasihati itu justru seharusnya memberikan penghargaan yang paling besar terhadap orang yang memberi nasihat kepadanya. Walaupun pahit, karena nasihat itu kadang-kadang seperti obat, pahit, tapi hasilnya menyembuhkan. Ya. Hasilnya menyembuhkan walaupun pahit. Iya. Jadi tidak sepatutnya kita sakit hati kepada orang yang memberi nasihat kepada kita. Justru harusnya kita bersyukur, berterima kasih dan membalas dengan kebaikan terhadap orang yang meluruskan kesalahan kita. Jangan malah merasa tersakiti. Iya. Yeah. Kemudian jemaah sekalian, para ulama menyebutkan di dalam hadis ini ketika para sahabat mengatakan, "Ayo kita beristighosah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam." Maka Nabi mengatakan, "Tidak boleh beristighosah kepadaku. beristighosah itu hanya kepada Allah." Iya. Para ulama menyebutkan kalimat ini bisa bermakna dua bisa mengandung dua makna makna yang pertama adalah tidak boleh menggunakan kalimat istighosah untuk minta tolong kepada selain Allah. Walaupun kita minta dalam sesuatu yang masih dia mampu dia lakukan. Di sini mampu atau tidak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melindungi kaum muslimin dari munafik tersebut mampu berarti minta tolong dalam hal ini bukan syirik sebenarnya tapi Nabi SAW ingin mendidik para sahabat jangan gunakan kalimat istighotha karena itu kalimat yang menunjukkan betul-betul kita berharap kepada yang dimintai tersebut dan dalam Al-Quran Allah gunakan kalimat itu tatkala menyebutkan permohonan kepadanya id tastagithuna rabbakum fastajabalakum ingatlah ketika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian kemudian Allah menjawab doa kalian yaitu pada perang Badar maka kalimat istighatsah ini jangan kita gunakan kecuali kepada Allah jadi ini ucapan sebenarnya bukan syirik nah, maksudnya permintaan ini bukan syirik kenapa ini adalah permintaan yang masih mampu dilakukan oleh Nabi SAW. Karena beliau pemerintah ketika itu dan punya kuasa. Kenapa muncul orang munafik? Karena kaum muslimin jadi kuat. Dia nggak berani menampakkan kekafirannya, makanya dia jadi munafik. Jadi Nabi SAW mampu untuk menghukum orang munafik tersebut, bahkan menghukum mati. Tapi Nabi SAW bermaksud di sini jangan gunakan kalimat istighathah. Itu khusus bagi Allah. Iya. Cari kalimat lain mungkin kita minta tolong, ya. Jangan gunakan istighathah. Iya. Oleh karenanya dalam hadis ini ada pelajaran penting yang bisa kita petik yaitu hendaklah kita menutup segala pintu yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Walaupun itu bukan syirik. Walaupun itu bukan syirik tapi bisa mengantarkan kepada kesyirikan hendaklah ditutup. Inilah maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan beristighatsah kepadaku. Maksudnya jangan gunakan kalimat itu. Bukan Nabi sallallahu nggak mampu untuk melindungi mereka dari orang munafik. Mampu, tapi jangan gunakan kalimat itu. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua adalah Para ulama menyebutkan orang-orang munafik itu diperlakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang muslim. Kenapa? Diperlakukan sesuai dohirnya. Itu ajaran Islam. Adapun hatinya kita serahkan kepada Allah. Iya. Sehingga Nabi SAW tidak bisa mengambil tindakan terhadap kemunafikan mereka. Dan juga jemaah sekalian, terkait dengan hal ini, kenapa Nabi SAW tidak menindak Abdullah bin Ubay bin Salul? Kenapa dia tidak dihukum mati? Padahal Nabi SAW sudah tahu dia orang munafik. Para sahabat pun sudah paham dia orang munafik. Tetapi Rasulullah SAW tidak menghukum mati kepadanya. Ya. Sampai-sampai putranya sendiri sempat minta izin kepada Nabi SAW untuk dia sendiri yang membunuh ayahnya. Dia tidak ingin ada orang lain yang membunuh ayahnya. Dia ingin dia sendiri. Putranya sendiri tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat untuk membunuhnya. Kenapa jemaah sekalian? Beliau mengatakan, "Karena saya tidak ingin orang-orang mengatakan anna Muhammadan yaqtulu ashabah." Bahwa Muhammad membunuh para sahabatnya. Iya. Kenapa? Karena orang tahu dia muslim. Mereka nggak tahu hatinya. Dia munafik. Orang taunya dia muslim. Maka jemaah sekalian, di sini ada pelajaran penting yang bisa kita petik. Apa itu? Bahwasannya merubah kemungkaran itu tidak boleh mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Keberadaan orang munafik ini kemungkaran, mudarat. Tapi kalau dia dibunuh, mudaratnya lebih besar. Apa mudaratnya? Orang akan mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya sehingga tidak ada lagi yang mau masuk Islam. Sahabatnya saja dia bunuh. Iya. Siapa lagi yang mau masuk Islam? Padahal mudaratnya orang munafik itu lebih besar sekali. Tapi kalau dia dibunuh, muncul mudarat yang lebih besar. Makanya sepakat para ulama, kalau kita lihat kemungkaran, kita mau merubahnya, akan muncul mudarat yang lebih besar hukumnya haram. Enggak boleh kita rubah, biarkan saja. Ya, Ini kaidah penting dalam merubah kemungkaran. Apakah patut kita mengatakan berarti Nabi SAW selama-lamanya iman? Subhanallah. Ya. Enggak mungkin kan kita mengatakan demikian? Nabi enggak enggak bisa merubah dengan tangan. Hanya dengan lisan, bahkan mungkin hanya benci dalam hati. Apakah Nabi selama lamanya iman? Subhanallah. Gak mungkin kita mengatakan begitu. Nabi SAW yang paling kuat imannya. Sama jemaah sekalian. Kemungkaran yang kita lihat, kalau kemudian kita rubah akan memunculkan kemungkaran yang lebih besar, gak boleh kita lakukan. Ya, artinya apa? Termasuk di sini jangan kita menggunakan cara-cara merubah kemungkaran yang justru akan mendatangkan kemungkaran yang lebih luas atau lebih besar. Ini kaidah penting di dalam merubah kemungkaran. Iya. Jemaah sekalian, pelajaran yang terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini adalah anjuran untuk selalu bersabar di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kaum muslimin dahulu ketika beribadah kepada Allah mereka disakiti oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik namun mereka bersabar maka inilah sudah menjadi ketetapan Allah untuk taat kepadanya ada berbagai macam rintangan-rintangan yang akan kita hadapi Alhamdulillah kita sudah selesai dari bab termasuk kesyirikan, beristighathah dan berdoa kepada selain Allah semoga bermanfaat mungkin ada sedikit tanya jawab saya persilahkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fik barakallah. Mengacu ke eh, kasus Abdullah bin Ubaidani. Eh, kalau begitu berarti berunjuk rasa berdemonstrasi itu haram hukumnya Ustaz. Mohon penjelasan. Baik. Kalau kita merujuk kepada fatwa-fatwa ulama besar ahlu sunnah wal jamaah di masa ini seperti fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani Syekh Mukbil bin Hadi Syekh Saleh Al-Fauzan yang masih hidup Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad yang masih hidup kalau kita merujuk pada fatwa-fatwa ulama besar tersebut saya tidak menemukan satupun ulama ahlu sunnah terutama ulama-ulama besar yang sudah dimaklumi sudah dikenal seperti nama-nama yang kita sebutkan tadi saya tidak menemukan satupun yang membolehkan kaum muslimin berdemonstrasi berunjuk rasa Gak ada, silahkan cari fatwa-fatwa ulama-ulama besar ahlu sunnah di abad ini ya yeah. ini yang pertama jemaah sekalian yang kedua kita pun sebenarnya sudah maklum berunjuk rasa, berdemonstrasi itu adalah bagian penting dari ajaran demokrasi makanya di dalam negara-negara demokrasi itu dilindungi oleh undang-undang ya artinya apa? itu ajaran demokrasi, bukan ajaran Islam Apakah kalau dilindungi undang-undang diizinkan oleh pemimpin menjadi boleh? Tidak jemaah sekalian. Itu namanya tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Menyerupai orang-orang kafir. Dan tidak ada satupun dalil yang menunjukkan bolehnya demonstrasi. Itu adalah kebiasaan orang-orang kafir. Kemudian Dimaklumi juga mudarat-mudarat yang muncul dari aksi-aksi tersebut sangat besar. Sangat besar mudarat-mudaratnya. Ya. Apalagi di kota-kota besar yang sudah biasa terjadi kemacetan. Ya, enggak ada demo pun macet. Apalagi kalau ada demonstrasi. Ini jemaah sekalian bukan mudarat yang ringan. Ini mudarat besar. Bisa melumpuhkan aktivitas masyarakat. Jemaah sekalian, dalam jihad beneran saja nggak boleh bikin macet jalan. Dalam jihad beneran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man qata'a tariqan aw dayyaqa manzilan fala jihadalahu siapa yang memutuskan jalan sehingga orang sulit lewat dan menyempitkan perumahan maka tidak ada jihad baginya ini orang yang jihad beneran kalau dia memutuskan jalan membuat orang sulit lewat atau menyempitkan perumahan, kata Nabi SAW, tidak ada jihad baginya. Maka bagaimana lagi yang bukan jihad beneran? Dan bagaimana lagi bukan sekedar perumahan yang disempitkan, tapi rumah sakit, perkantoran, pusat-pusat ekonomi. Itu yang disempitkan. Disusahkan orang beraktivitas tentu lebih besar lagi mudaratnya. Ya. Dan jemaah sekalian, nggak mungkin syariat mengizinkan kita melakukan sesuatu yang bermudarat besar. Syariat ini Allah turunkan untuk kemaslahatan, bukan untuk kemudaratan. Ya. Belum lagi kalau dimasuki para penyusup. Kemudian terjadi kerusuhan, terjadi pertumpahan darah baik antara sesama demonstran atau dengan aparat sama-sama muslim maka dosanya menjadi lebih besar lagi iya dan kita bukan bicara teori ini sudah terbukti terjadi jangan lihat di negeri lain di negeri kita pernah terjadi berapa banyak orang mati tertumpah darahnya ketika berdemonstrasi atau aparat yang jadi korban. Nabi SAW telah mengingatkan kita, la zawalu hadhihi dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim. Musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang muslim. Iya. Dan masih banyak lagi mudarat-mudarat yang muncul dari situ. Ya, belum lagi kalau yang turun ke jalan laki-laki campur perempuan. Ini juga mudarat. Ini juga kemudaratan. Belum lagi perempuannya tidak pakai jilbab syar'i. Perempuan itu harusnya tinggal di rumah. Waqarna fi buyutikunna. Allah mengatakan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Maksudnya apa? Supaya dia tidak dijadikan sebagai bahan tontonan kaum laki-laki. Kok turun ke jalan? Semua orang lewat menyaksikan. Ini juga mudarat. Dan masih banyak lagi jemaah sekalian. Mudarat-mudarat yang muncul dari aksi-aksi tersebut. Iya. Wallahu alam. Mungkin ada pertanyaan lain, silakan. Iya. Baik. Iya, baik. Jemaah sekalian, tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah istighothah berjamaah atau berdoa berjamaah. Tidak ada. Atau berzikir bersama-sama, tidak ada. Atau Nabi SAW memimpin zikir kemudian diikuti para sahabat. Tidak ada satu dalil pun. Tidak selepas solat, tidak pula dalam kondisi yang lain. Bahkan disebutkan dalam Sunan Ad-Darimi pertama terjadinya zikir berjamaah itu di akhir masa sahabat. Rasulullah SAW sudah meninggal. Para sahabat yang hidup tinggal sedikit. Iya. Terjadi di kota Kufah. Ketika itu Ibnu Mas'ud di sana sebagai muftinya. Di masjid ada sekelompok orang berzikir bareng-bareng. Ada yang mimpin. Pemimpinnya mengatakan, "Kabbiru mi'ah." Bertakbirlah seratus kali. Sabbihu mi'ah. Bertasbihlah seratus kali. Itu yang mereka lakukan. Ini kisah pertama terjadinya zikir berjamaah dalam Islam. Maka apa yang terjadi jamaah sekalian? Pertama yang menyaksikan Abu Musa. Abu Musa al-Asy'ari adalah gubernurnya ketika itu. Dia menyaksikan dalam hati dia mengatakan ini sesuatu yang baru tapi kelihatannya baik. Ya. Maka beliau tidak berkomentar. Ini baru, tidak diajarkan Nabi SAW, tapi kelihatannya bagus. Maka beliau datang kepada Ibnu Mas'ud melapor. Maka Ibnu Mas'ud langsung mengatakan kepadanya, "Kenapa kamu nggak nggak nggak tegur mereka? Akhirnya Ibnu Mas'ud, Abu Musa Al-Asy'ari dan rombongan datang ke masjid. Sampai di masjid, mereka langsung dimarahi oleh Ibnu Mas'ud. Ya, apa-apaan kalian ini? Para sahabat masih hidup banyak. Kalian sudah munculkan sesuatu yang baru tidak pernah kami kerjakan dahulu bersama Nabi SAW. Jemaah sekalian, apa jawaban mereka? Apa jawaban mereka? Jawaban mereka adalah persis sama dengan jawaban orang yang mengada-ada dalam agama sampai hari ini. Apa jawaban mereka jemaah sekalian? Ya Abu Abdurrahman, ma nuridu illal khair. Mereka mengatakan, wahai Abu Abdurrahman, ini kunyahnya Ibnu Mas'ud, kami ini niatnya baik. Niatnya untuk ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka jemaah sekalian, perhatikanlah jawaban Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kam min muridinil khair lan yusibahu berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan berniat baik tetapi dia tidak mendapatkan kebaikan apa-apa jadi jemaah sekalian maksudnya di sini nggak cukup niat yang baik tapi harus dengan cara yang benar cara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dan ada hal yang menarik dalam kisah ini perawi mengatakan kami melihat orang-orang yang ikut zikir jamaah itu mereka yang terlibat di dalam peperangan melawan para sahabat di Nahawan yaitu peperangan antara sahabat dengan kaum Khawarij ya sehingga para ulama mengatakan mereka melakukan bid'ah yang kecil awalnya lalu menjadi besar menjadi bid'ah Khawarij ya ini perlu kita waspadai satu perbuatan dosa itu kecil kalau enggak kita enggak taubat akan menjadi besar naudzubillah jadi kesimpulannya itulah kisah pertama terjadinya zikir berjamaah dalam tubuh umat Islam di masa Nabi SAW dan para sahabat beliau tidak pernah melakukannya wallahu alam ya jamaah sekalian sudah mungkin masuk waktu syuruk kita cukupkan sampai di sini semoga bermanfaat lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang benar dari Allah yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan subhanakallahumma bihamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa ala nabina muhammadin wa alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh